<clears throat> Masjid Al-Asri Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Syama'il Nabi karya Al-Hafidh Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-10 yaitu bab tentang khuf yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuf itu semisal kaos kaki, namun terbuat dari kulit. <clears throat> Sehingga bisa dipakai untuk jalan. <clears throat> Khuf jamaknya adalah khifaf dan dia adalah satu hal yang telah dikenal yaitu semisal kaos kaki namun yusna minajildi terbuat dari kulit. Dia dipakaikan pada telapak kaki sehingga menutupi seluruh telapak kaki. Judul bab ini dibuat oleh penulis yaitu Imam Tirmidzi rahimallahu taala dibayan untuk menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan khuf yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu gambarannya dan bentuknya dan semacam itu. <clears throat> Ya, dari Hujair ibn Abdullah dari ibn Ibnu Buraidah yaitu Abdullah bin Buraidah dari bapaknya Buraidah ibn Husayib. Anak Najasyi bahasanya Najasyi memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khufaini dua khuf yang berwarna hitam yang polos. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai keduanya. Kemudian Nabi berwudu dan mengusap keduanya. Ya, penjelasannya eh, atau catatan kaki hadis ini juga diriatkan oleh Al-Musanab yaitu Tirmidzi di jami'nya serta Abu Dawud serta Ibnu Majah di sanatnya terdapat Dalham ibn Saleh ya, Dalham bin Saleh dan dia perawi yang daif demikian juga eh, terdapat Hujair ibn Abdullah dan dia makbul artinya lembek Daif manakala tidak memiliki penguat. Ya, Najasi, Najasi adalah gelar untuk raja-raja Habasyah, Ethiopia. Wahadal uh, al-Malik al-Muayyan dan raja tertentu ini raja ini yang memberikan kepada Nabi hadiah berupa khuf yang berwarna hitam. Namanya adalah Ashamah. Yang pada akhirnya Ashamah ini beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama ini. Ya, dia wafat tahun 9 Hijriah alal Islam di atas Islam dalam keadaan status sebagai seorang Muslim. Dan tatkala sang Raja Najasyi ini wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam E, mensolatinya dengan solat gaib. Dan itulah satu-satunya solat gaib yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Neraja Najasi memberi hadiah dua khuf yang warnanya hitam, yang polos. Polos di sini artinya tidak ada ya, gair mangkusyain, tidak ada relief-relief indahnya, tidak ada ya, relief-relief untuk uh, memperindahnya. Demikian juga bulu uh, khuf tersebut adalah khuf yang tidak memiliki bulu, tidak memiliki bludru. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya menggunakan huruf fa dan ini menunjukkan segera. Maka di sini kita jumpai kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mau menerima hadiah dan hadiah itu adalah menerima hadiah salah satu bentuk akhlak mulia. Ya, karena menolak hadiah itu satu hal yang menyakitkan orang yang diberi. Orang yang diberi sudah Eh, bersusah payah beli, bungkus dan sebagainya dan ditolak, maka ini mengecewakan orang yang memberi hadiah. Maka di antara bentuk akhlak mulia adalah menerima pemberian dan menerima hadiah. Demikian juga kita jumpai di sini ya, Nabi Musara'ah bersegera untuk memanfaatkan barang hadiah. Yang ini adalah tindakan yang memasukkan rasa gembira dan gembira ke hati orang yang memberi hadiah. Ya. Maka orang yang diberi hadiah itu akan semakin lebih gembira manakala eh, barang hadiahnya itu segera dipakai. Ya tidak kemudian ditunda-tunda, disimpan dulu sebulan sampai bahkan setahun baru dipakai. Namun segera memakainya adalah satu hal yang baik karena ini memiliki hikmah, memiliki faedah, membuat gembira orang yang memberi hadiah. Dan Nabi setelah itu kemudian berwudu dan mengusap dua khufnya. Dan masalah mengusap dua khuf hadis-hadis tentangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang mutawatir. Yang demikian banyak. Kemudian uh, hadis uh, selanjutnya dari Sya'bi dari al Murirah bin Syu'bah. Murirah mengatakan bahasanya Dihyah memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua buah khuf. Lantas segera saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya. Sedangkan Israel dari Jabir dari Amir yang memberikan dalam riwayat yang kedua terdapat tambahan dan Dihya juga memberikan hadiah berupa jubah yang setelah Nabi terima langsung Nabi pakai dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya sampai robek dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apakah eh, ya, apakah khuf tersebut yang terbuat dari kulit, apakah dia berasal dari kulit hewan yang zakiyun disembelih, amla ataukah tidak. Abu Isa mengatakan, yaitu Imam Tirmidzi, Abu Ishaq di sini adalah Abu Ishaq Asyaibani, yang nama aslinya adalah Sulaiman. Ya. Di catatan kaki disampaikan, hadisnya juga diriatkan oleh Musanif itu at tirmidhi di jamiknya. Ya, waqala Israel an Jabir. Ya, di sini Imam Tirmidhi ingin mengisyaratkan bahasanya hadis ini ya, beliau dapatkan dari dua jalur yang pertama adalah jalur Abu Ishaq yang beliau kenalkan Abu Ishaq ini dia adalah Abu Ishaq As-Saibani yang namanya Sulaiman. Dan jalur yang kedua adalah jalur dari Jabir, Itu Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Dan dia adalah seorang perawi yang daif jiddan. Uh, dalam jalur Jabir ini terdapat tambahan, di samping ada hadiah khuf, uh, eh, Dihya Al-Kalbi juga menghadiahkan jubah yang Nabi pakai sampai robek ya, dan tentang khuf yang Nabi pakai Nabi tidaklah tahu apakah itu berasal dari kulit hewan yang disembelih ataukah tidak. Ya, artinya Dihyah radhiallahu anhu menghadiahkan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dua khuf dan satu jubah yang dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu apakah khuf tersebut terbuat dari hewan kulit hewan yang disembelih dengan sembelihan yang syar'i ataukah tidak. Sehingga karena Jabir tadi perawi yang daif, maka tambahan ini adalah tambahan yang tidak valid. Karena tambahan ini lam ta'ti fitariki al-ula tidak dijumpai di jalur yang pertama yang merupakan jalur yang sahih. Maka Nabi maka ya al-Kalbi radhiyallahu anhu menghadiahkan dua khuf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Dihya Kalbi anhu adalah termasuk sahabat yang paling ganteng, yang wajahnya sering dipakai dipinjam oleh Jibril. Ya, dan sekali Jibril datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala suratihi dengan menggunakan rupanya dan wajah Dihya ahyanan terkadang. Fala bisa huma lantas Nabi memakai dua khuf tersebut. Ya, di sini uh, faedahnya adalah ya, uh, anjuran menerima hadiah. Demikian juga segera memanfaatkan hadiah. Dan ini satu hal yang membuat gembira orang yang memberi hadiah. Menerima hadiah itu menyenangkan orang yang memberi hadiah. Segera memakainya itu juga uh, satu bentuk menyenangkan orang yang memberi hadiah. Kemudian uh, bab selanjutnya bab yang ke-11 tentang sandal yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-na'lu itu al-hidha. Ya, hidha seringkali diartikan dengan sepatu. Maka kurang lebih an-na'l dengan hidha dengan sepatu itu semakna berarti. Dalam bahasa Arab, ya, hidha sepatu dan an-na'l sandal itu ini semakna. Intinya adalah mau kiat bi al-qadamu al ardi. Adalah sesuatu yang dipakai di telapak kaki untuk melindungi dia dari tanah. Langsung bersentuhan dengan tanah. Maka di sini Musanib rahimallahu taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan gambaran sandal Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tuntunan Nabi dalam memakai sandal. Dan komentar kita untuk bab ini sama dengan komentar yang telah disebutkan di bab pakaian. Bahasanya seorang itu boleh memakai pakaian apa saja yang dia sukai. Boleh jadi itu amaim, boleh jadi itu sorban, boleh jadi itu komis, boleh jadi ardiah, yaitu ridak, wani'al, sandal selamat tidak dilarang oleh syariat. Karena sandal yang dipakai di setiap zaman berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda sifat Tuhan gambarannya, wahai Tuhan dan bentuknya, sesuai dengan e, budaya manusia dan apa yang biasa di masyarakat. Fal aslu fi kulli maka hukum asal untuk itu semua sandal sepatu hukum asalnya adalah mubah sampai terdapat dalil yang mengharamkan sebagian darinya. Nah, dari Kotada, Kotada bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah gambaran sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Anas, lahuma sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kibalan dua kibal. Di sini juga dilihatkan oleh Al Bukhari. Demikian juga Musanif itu tirmidi di Jamik Tirmidzi. Penjelasannya masing-masing dari dua sandal yang Nabi pakai itu memiliki dua kibal. Iya, kibalan itu bentuk musana dari kibal. Dan kibal itu adalah zimam. Adalah e, tali pengikat, wasair, atau e, tali alat yuqat fihi yang diikatkan padanya asyiksu tali sandal. E, Alladhi dan yang namanya kibal itu yakunu baina usbu'ai arijli. Di antara dua jemari kaki. Dan itu satu hal yang membantu kenyamanan seorang ketika berjalan serta stabilnya sandal tersebut di telapak kaki. Maka kalau sandal jepit yang biasa kita pakai itu cuma punya satu kibal. Punya satu kibal yang terletak di antara jempol dan jari kaki setelahnya. Nah kalau sandal Nabi punya dua kibal. Sandal Nabi itu punya dua kibal. Nah, kibal tadi, ya, kibal adalah e, tempat yang dia terletak di antara dua jemari, yang itu nanti jadi poros untuk diikatnya tali sandal. Ini. Maka dia demikian, terus ini ada dua sali sandal di sini. Nah ini satu kibal. Nah sandal Nabi itu punya dua kibal. Sandal Nabi, sandal uh, yang Nabi pakai itu punya dua kibal. Berbeda dengan sandal jepit atau semacam itu yang biasa kita pakai di zaman ini di tempat kita yang familiar itu cuma punya satu kibal saja. Ada yang menjelaskan, ya kibalnya itu pertama di di antara jempol dengan e, jari apa jari telunjuk. Kemudian kibal yang kedua adalah antara jari telunjuk dengan jari tengah. Itu sandalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian <coughs> Nah, namun ya uh, tidak ada anjuran harus sandal itu harus punya dua kibal. Ya. Tidak ada anjuran demikian. Ya. Atau kemudian kewajiban demikian. Tidak. Ya. Ya, pakai satu kibal tidak masalah. Karena tadi telah kita baca masing-masing zaman itu ada model sandal yang beda-beda antara satu dengan yang lain. Dan itu semua boleh Ya, itu semua satu hal yang diperbolehkan. Kemudian dari Abdullah ibn Al-Harith dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan adalah sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kibalani masniun. Yeah. Dua kibal diikatkan syirakuhuma diikatkan di dua kibal tersebut syirak tali sandalnya. Di sini juga diriatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Asyirak artinya adalah salah satu dari dua suyur. Suyur jamak dari sair. Artinya tali. Eh, salah satu dari tali sandal. Yang tali sandal ini ada pada ala wajihihi. Ada di punggung telapak kaki. Wal makna dan makna hadis ini bahasanya sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki zimam pengendali kotju ila yang diletakkan padanya, diikatkan padanya dua tali itnani dua tali sandal Nabi. Dan kibalnya ada dua Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah ibn Tohman. Isa bercerita bahasanya Anas bin Malik mengeluarkan kehadapan kami dua sandal yang ya, tidak berbulu. Jardawain yang tidak ada bulunya. Sandal dari kulit yang tidak ada bulunya. Yang mengkilap karena tidak ada bulunya lahuma kibalan yang sandal tersebut memiliki dua kibal. Qal fahadatsani Sabit, Sabit Al-Bunani kemudian bercerita kepadaku ba'du setelah itu an Anas dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu bahasanya dua sandal yang pernah dipertontonkan itu yang disimpan oleh Anas bin Malik adalah dua sandal milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga diatkan oleh Al-Bukhari. Namun tanpa ada redaksi jardawain. Jardawain artinya tidak ada bulunya. La sya'ra alaihima. Dalam bahasa Arab ada ungkapan ardun jarda, tanah jarda, itu artinya tanah yang tidak ada tumbuhannya sama sekali. Maka di sini Anas radhiyallahu anhu yang merupakan pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melayani Nabi selama 10 tahun selama Nabi berada di Madinah, beliau Anas bin Malik itu menyimpan dua sandal. Beliau simpan indahu fi baitihi di rumahnya. Dan nanti silahkan di uh, di ditelaah akhir di akhir bab ini seputar tabarok dengan bekas-bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpisahkan dari badannya semacam rambut Nabi atau yang bersentuhan dengan badan Nabi semacam sandal atau sepatu Nabi. Ya, kemudian uh, selanjutnya dari Ubaid ibn Juraid anahu qala libani Umar Ubaid ibn Juraid berkata kepada Abdullah bin Umar, Ra'aituka, aku melihat anda, anda seorang yang suka memakai an-ni'al sibtiyah, sandal sibtiyah, yaitu sandal yang tidak berbulu. Sandal kulit, namun tidak ada bulunya, mengkilap karena tidak ada bulunya. Apa alasannya apa yang mendorong Anda suka memakai sandal kulit seperti itu? Qal Ibnu Umar radhiallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai an-ni'al sandal alati laisa fiha sya'run, sandal dari kulit yang tidak ada bulunya. Nabi berwudu dengan pakai sandal tersebut, maka aku suka oleh karena itu aku suka memakai sandal kulit yang tidak berbulu. Di sini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Siptiyah, nisbah kepada sipti, sinnya di kasrah. itu artinya kulit sapi yang telah di uh, disamak. Ya, maka kulit sapi yang telah disamak dalam bahasa Arab disebut siptiyah. Ya, kenapa disebut sibtia? Karena bulunya kot subita anha. Ay uzila. Karena bulunya telah dihilangkan. Ya, karena tentu kulit sapi itu ada bulunya. Nah itu bulunya telah dihilangkan. Bi'ilajin dengan satu uh, uh, ya, satu perlakuan minat dibar yang merupakan bagian dari proses penyamakan. Maka dalam proses penyamakan kulit e, sapi itu terdapat satu ilat, satu proses, e, satu treatment yang menyebabkan hilangnya bulu e, bulu-bulunya. Fa ni al singgal sandal siptiyah itu artinya sandal yang terbuat dari kulit sapi yang telah disamak, yang telah rontok semua bulu-bulunya. Ya, ada makna siptia, ini makna siptia. Dan sandal jika terbuat dari uh, kulit binatang ternak, boleh jadi onta, sapi, ataukah kambing, maka terkadang ia ya, beko masih tersisa bulu-bulunya kamilan lengkap utuh. Dan terkadang tersisa namun mukhafaf tinggal sedikit. Wa ahyanan dan terkadang yuzal yuzalu bil kuliah telah hilang secara telah rontok telah dihilangkan total. Nah, ketika sandal terbuat dari kulit itu e, tidak ada bulunya sama sekali, maka dia disebut sandal jarda disebut juga dengan sandal siptia. Tadi jarda telah kita jumpai riwayat yang menggunakan jarda. Ya, dan di sini kita jumpai yang menggunakan istilah siptia. Nabi berwudu dengannya dimungkinkan maknanya Nabi berwudu dalam keadaan Nabi memakai sandal tersebut dan tidak mencopotnya. Atau maknanya Nabi berwudu kemudian memakai dua sandal tersebut dalam keadaan dua kaki itu basah karena bekas berwudu. Maka aku suka memakainya. Artinya Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma senang memakai sandal sitiyah karena beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sandal sibtiyah. Kemudian hadis selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau mengatakan adalah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua kibal. Ya, kibal sandal ini ya nggak ada ya kayaknya bahasa Indonesianya atau atau bahasa Jawanya. Ya, Ya, yang jelas kibal tadi maknanya demikian. Ya, dia adalah tempat uh, mengikatnya tali sandal. Tali sandal itu nanti akan diikat di situ dan dia terletak di antara dua ya, dua jari. Ya, maka hadis dari sahabat Abu Hurairah ini semakna dengan hadis Anas. Demikian juga hadis Ibnu Abbas. Ada tiga hadis yang menegaskan bahasanya sandal Nabi itu memiliki, memiliki dua kibal. Ada hadis Anas, ada hadis Ibnu Abbas, dan ada hadis Abu Hurairah. Kemudian dari Amr ibn Huraith dia mengatakan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat dengan menggunakan dua sandal. Yang dua sandal Nabi tersebut makhsufatain dijahit. Hadis ini uh, juga diatkan oleh An-Nasai di Sunanul Kubra dan dalam e, sanatnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya yaitu perawi dari Amr akan tetapi Ja'a terdapat riwayat yang menguatkannya yang dia kelimam Ahmad dalam Musnad dan yang lain. Ya, maka dua sandal Nabi yang dilihat oleh Amr ibn Hurair adalah makhsufatain. Maksufatain itu maknanya makhruzatain. Al-khasfu artinya dhamu ila syai' menggabungkan sesuatu kepada yang lain. Khasfun na'li artinya kharzuha ya, menjahitnya yaitu yudhamma ba'du ajza'iha ila ba'din sebagian bagiannya digabungkan dengan yang lain. Itu pekerjaan menjahit. Nih, apa itu menjahit? Ya, satu bagian digabungkan dengan bagian yang lain sehingga menyatu. Dan di antara aktivitas Nabi di rumah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjahit sandalnya sendiri dengan tangan beliau sendiri. Tidak menyuruh budak, tidak menyuruh istri, namun beliau sendirilah yang melakukannya. Maka sandal Nabi dari kulit, maka sandal dari kulit ini boleh jadi robek. Nah, ketika sandal kulit itu robek, Nabi sendiri yang menjahit. Setelah dijahit, dipakai. Ini, ini, setelah dijahit, kemudian dipakai. Nah, pernah satu ketika dilihat oleh Huraid, Amr ibn Huraid, Nabi memakai sandal dari kulit yang berjahit, yang dijahit. Sebagaimana terdapat hadis dalam musnad, musnad Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha disampaikan kepada Aisyah maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yasna'u fi baitihi apa aktivitas Nabi ketika di rumah Qalat maka ibunda Aisyah mengatakan sebagaimana aktivitas laki-laki ketika di rumah. Nah, bagaimana aktivitas laki-laki di rumah di zaman itu? yakhsifu na'lahu. Nabi menjahit sendiri sandalnya yang robek. Wa yuraqi'u dan Nabi sendiri yang menambal taubahu kain dan pakaian beliau yang perlu ditambal, yang robek sehingga perlu ditambal. Ya, maka uh, di sini kita jumpai bagaimanakah aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Beliau tidak bergantung kepada istrinya. Beliau tidak ngapa-ngapa nyuruh istrinya. Dan apa yang bisa beliau lakukan sendiri, maka beliau lakukan sendiri. Ye, baju yang robek perlu ditambal, Nabi sendiri yang nambalnya. Ya, Nabi sendiri yang nambalnya. Nabi tidak nyuruh, uh, tidak manggil istrinya, ini tolong tambalkan. Tidak. Namun Nabi sendiri yang nambal. Demikian juga ketika sandal Nabi yang terbuat dari kulit yang sobek, uh, sobek perlu dijahit, maka Nabi sendiri yang menjahitnya. Maka Nabi punya keterampilan jahit, e, nambal, kain, jahit, kemudian kulit. E, ini adalah keterampilan yang ada dan dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini e, kita jumpai Nabi sholat pakai sandal. Wakat dalika dan terdapat riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang merupakan bagian dari sabda Nabi dan perbuatan Nabi, di mana Nabi ya, menganjurkan atau kemudian Nabi menuntunkan sholat dalam keadaan memakai sandal. Maka sholat dengan memakai sandal itu kita jumpai pada sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah. Fala iskala maka tidak ada iskal, tidak ada hal yang membingungkan bolehnya sholat pakai sandal ketika seorang itu sholat di manakala lantai masjid itu turab, tanah atau kerikil. Atau sholat fisahara ya, atau orang itu sholat di padang pasir, di alam terbuka, ya, maka dalam keadaan pakai sandal maka nggak usah dicopot, dipakai saja atau kemudian di tempat-tempat yang lain yang memungkinkan ya, misalnya kita ya, kita jumpai misalnya kalau orang pergi haji atau ke umrah boleh jadi dia tidak dapat sholat di dalam masjid namun dia sholat di halaman maka banyak orang nyopot sandalnya ketika sholat di halaman padahal ya ya di situ pakai sandal boleh-boleh saja maka selayaknya yang lebih tepat yang tidak usah copot sandal Ya, dia tidak usah lepas sandalnya. Sholat langsung saja di halaman Masjid Nabawi atau Masjidil Haram dalam keadaan pakai sandal. Dalam rangka untuk mempraktekkan uh, sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan oleh para ulama yang duduk di lajnah daimah, akan tapi ba'da'an furishat al-masajidu, dan setelah masjid itu dihampari dengan furus al-fakhirah, dengan uh, dengan karpet-karpet yang mewah fil ghalib biasanya kecuali masjid yang sederhana nah, karpetnya juga karpet sederhana yang bari liman al masjid maka sepatutnya bagi orang yang masuk ke dalam masjid untuk mencopot dua sandalnya dalam rangka menjaga kebersihan karpet waman dan melarang mencegah tersakitinya orang-orang yang sholat mengganggu orang-orang yang salat bima yusibu al furusok karena apa yang mengenai karpet ya, karena karpet terkena sesuatu yang ada di bagian bawahnya sandal min qadurat berupa kotoran meskipun itu bukan najis wa in kanat meskipun kotoran tersebut statusnya suci atau tidak najis ketika ini ngotori karpet maka ini akan mengganggu kenyamanan orang yang lain dan orang setelahnya yang mem, uh, yang sholat di tempat itu. Ya, kemudian dari Malik, ya, dari Imam Malik, yaitu Malik bin Anas dari Abu Zinad, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Abu Rayra Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tata cara memakai alas kaki Janganlah salah satu kalian berjalan cuma menggunakan satu sandal atau satu alas kaki saja. Tidaklah dia pakai dua-duanya atau dia copot dua-duanya. Tidaklah ya, dia bersandal dua-duanya ataukah dia telanjang kaki dua-duanya. Kemudian di hadis yang lain dari Malik bin Anas dari Abu Zinad dengan redaksi yang sama. Ya, maka eh, Imam Tirmidzi rahimallahu taala mengakhiri ma yata'allaku ya, riwayat yang berkenaan dengan gambaran sandal Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau telah menyelesaikan dan mengakhiri riwayat-riwayat yang menceritakan deskripsi sandal Nabi. Wasara'a kemudian beliau mulai menyebutkan tuntunan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam memakai sandal. Maka di sini beliau bawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, janganlah kalian berjalan menggunakan satu sandal artinya salah satu dari dua kaki itu diberi sandal yang lain itu hafiatan telanjang kaki maka hendaklah dia pakai dua-duanya atau hendaklah dia jadikan dua kakinya dua-duanya telanjang kaki maka yakni maka ada dua pilihan boleh jadi ya, dia berjalan dengan dua kaki yang dua-duanya memakai sandal atau dia berjalan dalam keadaan dua kakinya itu telanjang kaki. Adapun jika salah satu kaki itu telanjang kaki yang lain bersandal, maka ini satu hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang paling jelas menyebutkan hikmah eh, kenapa hal ini dilarang ada dua poin. Ya, ada dua poin. Maka para ulama mencoba mencari hikmah, ya, mencoba mencari hikmah kenapa hal ini dilarang, apa hikmah dibalik larangan ini dari sejumlah uh, uh, sejumlah poin-poin yang ditawarkan oleh para ulama yang dipilih oleh penul, eh, pensarah di sini ada dua poin. Yang pertama supaya tidak serupa dengan setan. Oleh karena itu diriwayatkan dalam sebagian jalur hadis terdapat tambahan ya, Inna syaitana yamsi bin na'lil wahidah. Dunia setan itu berjalan cuma dengan pakai satu sandal saja. Ya, di riwayat ini uh, dijumpai di Sarah Muskilil Athar karya Tohawi dari Lais ibn Sa'ad dari Ja'far ibn Rabi'ah dari Abdurrahman al-A'raj dari Abu Hurairah. Dan riwayat ini, tambahan ini bersendirian hanya dibawakan oleh Ja'far ibn Rabi'ah. Eh, wa, walil hadis, padahal hadis ini punya banyak jalur. Namun jalur-jalur tersebut tidak ada badannya tambahan tersebut kecuali yang melalui Ja'far ibn Rabi'ah. Eh, maka ya dimungkinkan kalau Ja'far bin Rabi'ah itu saat menyelisihi teman-temannya sama-sama mengambil hadis dari uh, Abdurrahman Al-A'raj. Abdurrahman Al-A'raj punya banyak murid. Ya, Abdurrahman Al-A'raj punya banyak murid. Ya, semua murid-muridnya itu ketika membahkan hadis ini tidak ada yang ngasih tambahan kalimat ini karena setan berjalan dengan uh, satu uh, dengan satu sandal saja. Ini kecuali muridnya ya, Abdurrahman Al-Arad yang bernama Ja'far bin Rabi'ah. Dia yang membawakan tambahan ini. Ala kulihal tambahan ini dinilai hasan oleh Al-Albani. Kemudian alasan yang kedua atau hikmah yang kedua supaya tidak zalim kepada badan karena syariat memerintahkan manusia untuk bersikap adil sampai-sampai terhadap badannya sendiri. Maka jika seorang itu berjalan dengan satu sandal, artinya kaki yang lain itu telanjang kaki, maka jika Eh, jika kemudian tanahnya panas atau dingin, maka berarti dia zalim dengan dengan kaki yang tidak beralas kaki. Sedangkan syariat datang melarang segala bentuk kezaliman, termasuk zalim dengan diri sendiri. Ibnu Qayyim menukil di kitabnya Tufatul Maudud bi Ahkamil Maulud eh, perkataan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahumallahu Kalaman aziman satu kalimat yang penting menjelaskan hal ini. Haitsu qal uh, eh, Ibnu Taimiyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang koza. Apa itu koza? Menggundul sebagian eh, kepala uh, sebagian rambut kepala terutama anak kecil kemudian membiarkan yang lain. Lalu di masa silam banyak di kampung-kampung uh, Mbak ini di kok habis, kok habis tinggal disisakan di sini. Ya. Kalau zaman saya kecil di kampung saya biasa disebut ada terasinya. Ya. Nah, ini kepalanya ada terasi. Ya. Sini ini kerok, tinggal sisakan sini. Ya, maka ini namanya koza ya, atau sejenis itu ya, ala anak-anak pang ini, eh, ini di ini terus ini di dikerok nah, ini koza Ya, atau kemudian dibuat sisir kok Nah, ini di garis. Ya. Nun ini kok ini, ini ya, sehingga satu betul, betul terlihat kulitnya sampai kok sampai kulit kulitnya. Yang ini yang satunya lagi bagian sebelahnya lebat. Ini seluruhnya adalah koza. Dan di sini disebut sobi, ini mimbabil ghalib. Bukan sebuah persyaratan untuk disebut koza harus anak kecil, ndak, Ya, anak gede atau anak tua sekalipun, uh, kalau kemudian uh, model rambutnya seperti itu, itu koza yang terlarang. Uh, oh ini perkataan Ibnu Qayyim, ini perkataan Ibnu Qayyim, baru setelah itu qala syekhuna, guru kami yaitu Ibnu mengatakan dan ini adalah di antara min kamali mahabbati mahabbatillah wa rasulil adli. Ini adalah menunjukkan betapa luar biasanya cintanya Allah dan Rasulnya terhadap keadilan. Eh, Allah dan Rasulnya memerintahkan adil sampai-sampai fisya'nil insan ma'nafsihi. Eh, seseorang dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu syariat melarang mengerok ya, sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain. Karena ini adalah zalim kepada kepada sebagian kepala. Karena yang satu langsung kena sinar matahari, yang satu ditutupi oleh rambut. Maka ini zalim kepada sebagian kepala. Haitsu taroka karena dia biarkan sebagian rambut kepalanya itu kasihan tertutupi, sedangkan yang lain telanjang sehingga langsung terkena sinar matahari. Semisal itu larangan syariat untuk duduk ya, di antara tempat yang terkena sinar matahari dan ternaungi. Maka sebagian badan kena sinar matahari, sebagian yang lain ternaungi maka ini zalim kepada sebagian badan, yaitu badan yang terkena sinar matahari. Semisal itu adalah larangan seorang berjalan dengan menggunakan satu sandal yang dituntunkan oleh syariat, pakai dua sandal tersebut dua-duanya, ya, atau telanjang kaki dua-duanya. Dan diceritakan bahasanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimallahu taala pernah mendapatkan pertanyaan seorang penanya Seandainya sandal yang kedua itu posisinya jauh karena terlempar keluar dari masjid, ya, sandal satu ini dekat pintu, sandal yang lain terlempar agak jauh. Ya, sehingga jauh dariku perlu satu atau dua langkah untuk uh, untuk sampai kepada sandal yang kedua. Maka apakah aku berjalan menuju sandal kedua dengan menggunakan satu sandal ataukah Ya, bolehkah demikian? Ataukah ya, telanjang kaki terlebih dahulu, baru setelah itu pakai sandal di tempat ya, di mana di situ ada sandal yang kedua. Maka jawaban saya Abdul Aziz Ibn Bas rahimallahu taala ini istata'ta alla tukhalifa sunnata walau bi khutwatin wahidatin faf'al. Maka jika Anda mampu tidak menyelisih ajaran Nabi meskipun cuma satu langkah. Itu satu langkah e, tanpa yang salah satu kaki tanpa bersandal. Kalau bisa tidak seperti itu, faf'al lakukanlah. Maka upayakan untuk tidak demikian meskipun alasannya ini cuma satu langkah atau dua langkah. Apalagi yang lima langkah atau sepuluh langkah. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala hawla hawla wa la quwata illa billahi wa ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at tirmidhi rahimallahu taala. Hadis selanjutnya hadis yang ke-83 dari Abu Zubair dari Jabir. <clears throat> Jabir mengatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang itu makan dengan tangan kirinya atau berjalan fina'lin wahidatin dengan menggunakan satu sandal saja. Hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim. Penjelasannya, yakni rajula laisa makna dalika Bukalah makna kalimat ini yakni rajula bahasanya ini, hukum ini khusus untuk laki-laki. Akan tetapi disebutlah laki-laki galiban itulah yang banyak dalam hadis-hadis Rasul. Li'annahum karena para laki-laki itulah yang Wajah lahum al-khitabu ghaliban. Biasanya Nabi mengarahkan sabdanya kepada mereka-mereka. Karena yang di depan Nabi adalah para sahabat. Meskipun demikian hukumnya mencakup laki-laki dan perempuan ala hadin sawa sama persis. Sehingga arajul di sini maknanya adalah su Seseorang. Kemudian di sini terdapat larangan makan dengan tangan kiri eh, larangan makan dengan tangan kiri ini mencakup larangan minum dengan tangan kiri. Maka tidak boleh minum dengan tangan kiri sebagaimana tidak boleh makan dengan tangan kiri. Teman ulama berselisih pendapat tentang hukum larangan makan dengan larangan makan dengan minum dengan tangan kiri. Perlu diketahui bahasanya pendapat jumhurul fuqaha mayoritas para ulama fikih larangannya adalah larangan makruh. Nah, sebagian ulama dan itu yang dipilih oleh Sayyid Nuthimin rahimallahu taala larangan dalam hal ini adalah larangan haram atau berjalan dengan satu sandal ay artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang seorang berjalan dengan satu sandal saja artinya salah satu dari dua kaki itu bersandal yang lain telanjang kaki dan hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Dan tadi telah kita singgung bahasanya ada sejumlah tawaran hikmah. Apa hikmah dibalik hal ini. Ya, dan tadi telah kita baca dua hikmah. Yang pertama itu serupa dengan setan. Yang kedua adalah karena itu zalim dengan sebagian anggota badan. Ada lagi yang memberikan hikmah karena ya, khawatir ya, tergelincir dan terpleset ketika orang itu uh, satu beralas kaki satu tidak maka jalannya tidak imbang jika jalan jalan yang tidak imbang maka mudah untuk terjatuh ya, ada lagi yang memberikan penjelasan yang lain bahwasanya itu adalah ya, tampilan fisik yang jelek karena jika orang itu berjalan satu beralas kaki, satu kaki beralas kaki, yang lain tidak, maka jalannya bukalah jalan yang bagus. Kelihatan tidak bagus karena ya, ya yang satu miring-miring, ya, ya, satu kemudian miring-miring sehingga ini adalah ya, tampilan fisik yang tidak bagus. Maka dari sini kita jumpai pelajaran bahasanya syariat mengajarkan kita untuk tampil di depan publik dalam keadaan berpenampilan yang baik. Layak dipandang, sedap dipandang, bukan tampilan yang uh, bikin orang itu sepet pandangan, ya, gatel matanya karena lihat tampilan yang jelek yang ada pada orang lain. Kemudian dari Imam Malik, dari Abu Zina, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Abu Rairah, Radul anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian pakai sandal, mulailah dengan kaki kanan. Jika copot sandal, mulailah dari kaki kiri. Sehingga jadilah al-yumna, kaki kanan itulah yang pertama kali diberi sandal, dan kaki yang terakhir, sandal itu dicabut darinya. Di sini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga At-Tirmidzi di jamiknya. Fihi maka dalam hadis ini bahasanya bagian kanan itu mendapatkan pemuliaan daripada bagian kiri dalam masalah memakai sandal. Oleh karena itu di antara hal yang Nabi ajarkan menyukai mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang di sana terdapat takrumah memuliakan dan zina ma dan e, tampilan yang bagus. Semisal bersisir, pakai sandal, dan hal-hal yang lain sejenis itu. Dan didahulukanlah yang kiri dalam kebalikannya, semisal mencopot sandal, masuk ke toilet, keluar dari masjid dan yang lain. Kemudian hadis selanjutnya dari Al-As'as Ibn Abi Sya'sa dari ayahnya dari Masruq dari Aisyah Aisyah mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai mendahulukan yang kanan semaksimal beliau, semaksimal yang bisa beliau lakukan. Kita rajul ketika bersisir, tenaul pakai sandal, watahur dan bersuci itu berwudu atau mandi. Hadis Aisyah ini semakna dengan hadis yang lewat. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai muna mendahulukan yang kanan saat pakai sandal, saat menyisir rambut kepalanya, watamshid saat menyisir rambut, wafit dan saat bersuci, saat wudhu atau mandi. Maka yabda'u bil yadil yumna maka Nabi dahulukan tangan yang kanan, demikian juga Nabi dahulukan kaki yang kanan. Kemudian uh, dari Hisham, dari Muhammad, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau menceritakan adalah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya dua kibal, demikian juga sandalnya Abu Bakar serta sandalnya Umar. Yang pertama kali akoda akdatan wahidatan cuma punya satu ikatan, yaitu punya satu kibal, yaitu adalah Uthman. Jadi model sandal jepit tempat eh, yang kita kenal saat ini itu sudah sejak masa Utsman sudah dijumpai. Cuma ada satu kibal saja. Namun catatan kaki, namun sanad di sini tidak valid. Di sana ada Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah wa matrukun dinilai kadzab oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan yang lain. <clears throat> Maka di sini disampaikan Abu Bakar, Umar, Rasul Abu Bakar dan Umar itu sandalnya punya dua kibal. Yang pertama kali sandalnya itu cuma ada satu kibal saja adalah Uthman. Maka Uthman radhiallahu anhu ittakhada beliau memakai atau memiliki kibalan wahidan satu kibal saja. Sehingga di sini kita jumpai bahasanya Nabi memakai sandal dengan memiliki dua kibal itu adalah ala wajil ada adalah karena faktor budaya la ala qasdil ibadah bukan karena itu sebuah ibadah bukan karena Nabi mensyariatkan beribadah kepada Allah dengan memakai sandal yang memiliki dua qibal wa illa jika itu adalah ibadah tentu Utsman radhiallahu anhu tidak akan meninggalkannya kemudian uh, faedah atau catatan tambahan tentang masalah ngalap berkah dengan eh, bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpisah dari badannya semacam rambutnya atau yang pernah nempel di badannya semacam jubah beliau. Terdapat dari para sahabat radhiallahu anhum bahasanya mereka menyimpan eh, bekas-bekas ini. Mereka perhatian dengannya dan mereka ngalap berkah dengannya. Telah lewat ya, kita baca riwayat Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiallahu anha, beliau punya jaljalun semacam genta yang terbuat dari perak diisi beberapa helai ya, rambut kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ada seorang yang terkena ain, sakit karena ain, atau istaka atau sakit secara umum, ba'atha, maka beliau mengirimkan biinain maka orang-orang akan mengirimkan wadah ilaihi kepada Ummu Salama. Nanti kemudian Ummu Salama akan e, gentanya diisi air, kemudian e, eh, khad khada menggoyang-goyangkannya. E, kemudian syaribahu. Maka kemudian nanti dituangkan di wadah tadi, kemudian dibawa pulang. Setelah itu diminum oleh si sakit atau berwudu darinya atau dengannya. Ya, maka uh, di sini kita jumpai orang terkena penyakit ain bisa disembuhkan dengan cara semacam ini. Kalau Ibnu Hajar, Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksudkan adalah annahu kana orang yang sakit akan ngirim wadah ke rumah Ummu Salamah. Fataja'alu lantas Ummu salam akan meletakkan di wadah yang wadah tersebut beberapa helai rambut Nabi. Kemudian dia akan menyiram rambut Nabi fihi di wadah itu. Wa itu kemudian dia kembalikan wadah tadi dia pulangkan kepada pemiliknya lalu pemilik wadah akan meminumnya atau mandi dengannya dalam rangka berobat dengannya maka dan terwujudlah untuknya keberkahan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah khususkan dengan Allah jadikan badan Nabi adalah badan yang berkah. Oleh karena itu para sahabat radhiallahu anhum mereka ngalah berkah dengan keringat Nabi, air ludah Nabi, rambut kepala Nabi, eh, sisa air wudhu Nabi. Ini semua sabitun valid dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ngalap berkah mencari berkah dengan bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang berdasarkan riwayat yang valid. Dinukil dari, diriatkan dari para sahabat radhiallahu anhum. Demikian juga para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wa hukmuhu bakin ala masru'iyah. Dan hukumnya tetap ada, tetap disyariatkan. Seandainya zaman ini ada, rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang valid itu rambut Nabi, maka hukum tersebut tetap disyariatkan. Tidak terbatas pada sahabat ataupun tabiin. Namun yang jadi pertanyaan, hal yujadu, apakah masih dijumpai satupun dari bekas-bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini? Artinya kita memiliki yakin yang sempurna, penegasan yang tegas, kalau itu adalah sandal Nabi, atau uh, itu rambut Nabi atau sandal Nabi atau semacam itu pedang Nabi atau yang lain. Yeah. Adapun yang dipamer-pamerkan di sejumlah tempat, uh, di, uh, dibilang uh, maka uh, itu adalah replika, yeah, replika pedang Nabi, replika sandal Nabi dan seterusnya. Dan itu juga cuma pakai perkiraan, bayangan, kira-kira kayak gini. Yeah. Gitu. Terus dipamerkan kemana-mana. Amal asar adapun uh, jejak Nabi dalam bentuk hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, adab, akhlak Nabi, bagaimanakah Nabi berinteraksi, fahadihi maka itu semua telah tersimpan dengan rapi di buku-buku hadis dengan sanat-sanat yang ya, thabitah sahihah, sanat-sanat yang valid dan sahih. Akan tetapi asar bekas Nabi, jejak Nabi dalam bentuk sisa rambut kepala Nabi, sandal Nabi, tongkat Nabi dan semacam itu, apakah masih dijumpai satu dari hal itu di zaman ini? Maka jawaban pertanyaan ini mengandung beberapa unsur jawaban. Yang pertama, apa yang Nabi tinggalkan berupa bekas-bekas di atas itu sedikit sekali. Dalilnya, hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari Amr ibn Al-Haris radhiallahu anhu beliau mengatakan, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ketika meninggalkan sesuatu ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, tidak pula dinar, tidak pula budak laki-laki ataupun budak perempuan, bahkan tidak meninggalkan benda apapun kecuali bagol Nabi yang warnanya putih, kecuali pedang Nabi dan satu tanah yang ada di Khaybar yang Nabi jadikan itu sedekah untuk kaum muslimin. Kemudian yang kedua, banyak dari bekas-bekas ini ta'aradat mengalami lil fukdan hilang. Ma'amaril ayam seiring berjalannya hari dan hilangnya itu karena beberapa sebab dan faktor. Di antaranya yang pertama alfitan fitan peperangan. Ya, kerusuhan dan peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Terdapat dalam sahihain saya Bukhari dan saya Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma sesungguhnya Ibnu Umar mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki cincin terbuat dari perak dan cincin Nabi itu bukan untuk berhias namun untuk stempel dan itu ada dipakai di tangan Nabi kemudian setelah itu di tangan Abu Bakar dan setelah itu di tangan Umar itu maka itu kemudian setelah itu di tangan Uthman sampai ba'du setelah itu cincin tadi di jatuh di satu sumur di kota Madinah yang disebut dengan Bi'ri Aris. Sumur Aris yang terkenal dengan sebutan Bi'ru Uthman. Naksuhu tulisan yang ada di uh, ya, di cincin Nabi itu Muhammadur Rasulullah. Dan akan datang filbab alladhi yalihi di bab setelah ini membahas tentang masalah ini. Di sini kita jumpai faedah Aris itu nama Arab, ya. Nah, itu. <laughs> Aris itu bahasa Arab, ya. Uh, sumur Madinah namanya Biru Aris, ya. <clears throat> Kemudian wamin asbab dan diantara sebab fukdan hilangnya uh, bekas uh, jejak bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat sebagian sahabat supaya itu dimakamkan bersama beliau. Ma yujadu indahu apa yang beliau miliki dari jejak atau bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita jumpai sahabat Sal ibn Saad berwasiat untuk itu e, bekas Nabi yang beliau miliki diminta untuk dimasukkan ke kain kafan menyatu dengan beliau dan dimakamkan bersama beliau. Yang ketiga, Eh, di antara sebab hilangnya hal tersebut adalah al-huruf peperangan. Maka fitan tadi mungkin bisa kita katakan uh, keributan dan uh, perselisihan. Maka siapa yang mentelaah berbagai buku sejarah semacam Bidayah Nihayah karya Ibnu Ibn Kathir, maka dia akan jumpai isyarat berbagai hal yang hilang, semacam burdah, kain burdahnya Nabi, Eh, dan kotifah milik eh, kain alat tifukidat yang itu hilang di akhir daulah Abbasiyah ketika dibakar oleh Tartar saat Tartar menyerang Baghdad. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah mayakunu eh, ahamu mayakunu fi bab. Yang paling penting dalam bab ini yaitu tidak adanya dalil yakin maka seorang memerlukan dalil yakin yang menetapkan bahasanya bekas ini adalah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tak akad supaya dia bisa memastikan kalau itu adalah bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sejumlah ahli ilmi mengatakan bahasanya bekas-bekas ya, yang diklaim sebagai bekasnya Nabi di zaman ini yang masih ada di Turki atau yang lain la yumkinu al-jismu biha. Tidak mungkin bisa kita yakini secara pasti itu betul seperti itu miliknya Nabi. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang yakin menetapkannya. Maka tidak boleh seorang itu ngalah berkah dengan satu benda-benda tersebut kecuali jika dia punya yakin yang sempurna kalau itu adalah bekasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dakwah klaim, watakharusat, uh, tebakan, wadunun dan prasangka, maka tidak bisa jadikan pegangan dalam masalah ini dan tidak bisa diterima. Kalau masalahnya adalah masalah yang khatir, masalah yang mengandung bahaya. itu fatan di samping sebagian orang kota Jawazu melampaui batas dalam masalah ini, maka mereka masuk dalam sebagian uh, eh, mukholat, sikap hulu, wa mujazafah dan ngawur. Alat itu asir yang ini mempengaruhi akidah, pengaruh yang luar biasa. Saya tidak akan berpanjang lebar menyebutkan bukti dan contoh hal ini. Walakini uridu baitan wahidan li ahadihim. Namun aku bawakan satu bait, sair milik salah satu mereka yang dia sebutkan di baitnya tersebut sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia katakan. Walamma Ra'aitu dahra qad harba al-wara ja'altu li nafsi na'la sayyidihi hisna. Dan ketika aku melihat ad-dahra yaitu bencana, waktu namun maksudnya bencana. Qad harba al-wara telah memerangi banyak orang. Ja'altu li nafsi maka aku jadikan sandal sayyidihi Eh, pemilik sandalnya histon benteng linapsi untuk diriku. Benteng pelindung bagi diriku. <coughs> Sayyidi maknanya Sayyidil Wara. Ai Sayyidihi artinya Sayyidul Wara. Dan yang dimaksud dengan Sayyidul Wara, pemimpin manusia adalah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam satu bait ini terdapat tiga pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, Ya, ada pada kalimat lamma ra'aitu dara harbal wara. Maka di sini terdapat mencaci maki waktu dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi saw. alaihi wasallam fi ghairi mahadisin dalam sejumlah hadis larangan mencaci waktu. Karena dia sebut waktu itulah bencana. Dia sebut bencana dengan sebutan waktu. Artinya dia caci waktu. Kemudian yang kedua, dia jadikan sandal itu benteng pelindung baginya. Maka di sini ada ta'alluq, bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada selain Allah dan ini adalah bentuk asyirku billahi. Kemudian na'li sayyidihi, oh sayyidihi maksudnya sayyidi hadad dahari. Sayyid dari dahar ini. Ya, Allah diharbal wara yang dia memerangi manusia. Maka ini kalimat yang min mughalatin kalimat hulu la takhfa tidak samar. Jelas adalah kalimat hulu. Wa mimma yu'saf dan di antara hal yang disayangkan aidan juga intisar tersebarnya foto fi ba'dil mawaqi' di sebagian situs internet yus'am yang diklaim bahasa ini adalah foto sandal Nabi saw alaihi wasallam Lantas sebagian orang tabaruk dengan foto tersebut. Ma'anna halam tathbut bisanadin sahihin. Ya, padahal ya, sandal tersebut tidaklah ada berdasarkan sanad yang valid, kali itu sandal Nabi. Dan seandainya sulima kita terima, subutuha itu valid adalah sandal Nabi saw. maka bukan foto sandal itu yang dipakai untuk tabaruk. Nun sandalnya langsung. Walihata oleh karena itu sepatunya seorang muslim untuk tidak yujazif, tidak ngawur. La wala yukhatir dan tidak gambling dengan agamanya dan akidahnya. Dan janganlah ba'dul awatib sebagian emosi dan perasaan, janganlah membawanya, mendorongnya untuk masuk ke dalam tempat-tempat yang menggelincirkan yang tidak terpuji dampaknya di kemudian hari. Wahubun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta pada Nabi itu adalah mahkota yang ada di kepala setiap orang yang beriman dan itu adalah satu tanda yang cap yang ada dalam hati semua orang yang beriman. Layu sawam fihi tidak ada tawar menawar dalam masalah ini. Tidak ada tawar menawar dalam masalah ini. Wala yunaza' alaih dan tidak di, perlu diperdebatkan. Kemudian dianggap tidak cinta dengan Nabi kalau tidak mau seperti itu. Iya, cinta Nabi itu ada pada kepala setiap orang beriman. Dan itu adalah sudah satu hal yang terpatri telah jadi cap di hati semua orang yang beriman. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada ya, tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Dan kedudukan Nabi kedudukan yang mulia. Cinta kepada Nabi harus didahulukan daripada cinta pada diri sendiri dan mencintai an-nafi semua yang berharga. Ya, mencintai al-walid, anak, mencintai orang tua dan keluarga bahkan semua manusia. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya dengan peringatan yang keras untuk tidak merolat, untuk tidak hulu, untuk tidak taati melampaui batas dari Aisyah radhiallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya maka dia tertolak. Dalam redaksi yang lain man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fawaradun. Barang siapa yang mengada-ada dalam masalah ini itu agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya maka itu tertolak dan terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini yaitu perintah untuk hati-hati dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Terdapat banyak hadis. Oleh karena itu sepatutnya seorang muslim mengikatkan dirinya dengan sunnah Nabi. Mengikatkan dirinya dengan kaedah-kaedah dari sunnah Nabi. Waspada, jangan hulu, jangan berlebihan. Jangan mengada-ada dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau mau berkreasi, mau mengada-ada, silahkan dalam urusan dunia, dalam urusan teknologi. Ya. Ya, namun dalam masalah agama jangan. Kemudian tanbihun catatan tabaruk dengan bekas Nabi itu khusus untuk bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh tabaruk dengan bekas yang lain kainan mengkana siapapun beliau. Alasannya oleh karena itu tidak ada riwayat itlakon sama sekali dari satupun sahabat. Bahasanya mereka ngalah berkah dengan bekasnya Abu Bakar atau bekasnya Umar, bekasnya Uthman atau bekasnya Ali. Dan padahal tidak ada dalam umat ini orang yang lebih baik daripada mereka berempat khulafa Rasyidin setelah wafatnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak tutup mata, ada sebagian ulama yang melebarkan masalah ini. Tabaruk dengan bekas Nabi, itu kemudian dilebarkan kepada e, bekas orang saleh. Sebagaimana pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani di banyak tempat di Fatul Bari, Demikian juga pendapat An-Nawawi di banyak tempat di Sarah Sahih Muslim. Ya, namun uh, yang tepat ya, itu tidak dituntunkan. Yang tepat tidak dituntunkan. Kita tidak tutup mata ada khilaf ulama terutama ulama mutaakhirin, uh, ulama belakangan, ada pendapat yang lain, kita tidak tutup mata dengan hal tersebut. Namun kita katakan yang tepat itu tidak dituntunkan. Apa alasannya? dan eh, tadi indikator yang disampaikan oleh uh, penulis la yung lam yung yungkol itlakan sama sekali tidak ada nukilan dari para sahabat atau tabiin mereka ngalap berkah dengan bekasnya Abu Bakar, bekasnya Umar dan yang lain. Ya, kemudian uh, kita tutup dengan atau sebelum kita akhiri kita lihat Eh, tambahan dari Mawahib Muhammadiyah. Ya, tentang khuf Nabi. Di hadis yang pertama adalah hadis ya, dari Buraidah. At-Tirmidzi mengatakan hadasan Hanat Asiri. Ya, hadasana Waqi' dari Dalham ibn Saleh Al-Kindi Al-Kufi dari Hujair ibn Abdullah Abdullah Al-Kindi dari uh, dari Abdullah ibn Buraida dari bapaknya Buraida sebenarnya Najasyi Najasyi ya, tadi telah kita baca nama Najasyi itu adalah uh, ashamah ashamah pakai sot yeah. kemudian di sini ada keterangan bahasa najasi atau nijasha dan kata-kata nijasha najasi dari kata-kata nijasha nijasa artinya ingkiat yeah. artinya dalam bahasa Arab adalah kepatuhan maka dia menggaliri dirinya dengan gelar najasi eh, dikenakan karena perintahnya dipatuhi Najasi yang Najasi ini wafatnya tahun 9 Hijriah dan Nabi mengkabarkan kematiannya sama persis di hari dia mati. Kemudian Nabi keluar bersama para sahabat ke musola tempat sholat Aid. Kemudian Nabi uh, eh, sholat dengan sholat gaib. Eh, di antara pelajaran di sini di Mahib Muhammadiyah disampaikan di antara pelajarannya adalah sepatutnya menerima hadiah meskipun dari ahli kitab. Karena Najasi ini kafir waktu dia ngasih hadiah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Murirah ibn Su'bah. Tirmidhi mengatakan hadasana Qutaybah ibn Sa'id. Ya, sering kita dengar namanya. Kalau hadasana ibn Abi Zaidah dari Al-Hasan ibn Ayash. Dari Ishaq. Dari Sya'bi. Iya. Eh, dari eh, Muriyah bin Subah mengatakan bahasa Dihya Al-Kalbi memberikan hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu memberikan hadiah dua khob yang langsung Nabi pakai. Iya. Dan tadi ada tambahan dari dalam dari Israel, namun tadi Daif Jiddan. Demikian juga masih tambah eh, Eh, dan tidak diketahui eh, dan demikian juga jubah dipakai sampai robek dan Nabi tidak tahu apakah itu khuf yang dari dari kulit yang hewannya disembelih ataukah tidak namun ini tambahan yang baif jidan kalau namun di di sini ada faedah kalau kita anggap itu sahih maka ada faedah al hukmu bitoharah majulil asli Bahasanya sucinya sesuatu yang kita tidak tahu asal muasalnya dari apa. Ini kita tidak tahu asal muasal khuf ini, khuf kulit ini dari apa. Maka selama belum tahu, ya hukum asalnya suci. Itu diantara faedah dari uh, tambahan di sini. Insya Allah ini faedah yang benar, meskipun kalau dalam uh, dikaitkan dalam masalah ini, ini adalah Eh, tambahan yang dhaif jiddan. Namun faedahnya itu sendiri adalah faedah yang benar. Bahasanya sesuatu yang majulul asli, asal muasalnya tidak kita ketahui pada dasarnya adalah suci. Kemudian tadi di bab sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Maka satu hal yang perlu diketahui bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering pakai sandal, namun terkadang beliau jalan kaki nyeker tanpa sandal. Maka beliau tidak terus menerus pakai sandal. Uh, di hadis yang pertama hadis dari Anas bin Malik. Kalau hadis sana Muhammad bin Bashar yaitu Bundar. Kalau hadis sana Abu Dawud. Kalau hadis sana Hamam dari ada Itu Hamam ibn Yahya al-Audhi dari kota ada bertanya kepada Anas bin Malik tentang bagaimanakah sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengatakan kalau dia memiliki dua kibal. Ya disebutkan oleh Al Hariri dan yang lain bahasanya uh, tadi kibal Nabi itu ada dua. Yang pertama itu adalah bainal ibham walati taliha antara jempol dan jari setelahnya wal akhar bainal wusta walati taliha antara jari tengah dan setelahnya Kemudian hadis uh, hadis yang selanjutnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Abbas. At-Tirmidzi mengatakan hadasana Abu Quraib ya, Muhammad ibn Ala kal hadasana Waqi' ani Sufyan Sufyan di sini Sufyan al-thawri dari Khalid. Itu Khalid Al-Hadza. Ya, yang kalau terjemah kasarnya adalah Khalid e, tukang sepatu. Ya, namun e, beliau itu disebut Al-Hadza dan beliau bukanlah tukang sepatu. Beliau bukan tukang sepatu. Uh, Al-Hadza itu adalah orang yang membuat sepatu. Dan beliau ini disebut Al-Hadza, Khalid Al-Hadza. Bukan karena beliau tukang sepatu, namun sumia bihi liqu'udihi fisukil sukil hadza'i, Karena karena beliau suka duduk-duduk di pasar bareng dengan para tukang-tukang sepatu. Sehingga Al-Hadza itu bukan karena beliau tukang sepatu, namun karena beliau CS dan berkawan dengan para tukang sepatu. Namun uh, versi yang lain mengatakan likauni tazawajat tazawaja minhum karena istrinya itu anak tukang sepatu. Maka hadza berarti menantu tukang sepatu. Nah, gitu. Eh, terjemah yang pas. Dan beliau adalah sikotun imamun hafidun tabi'i, tabi'in, jalilu qadar, banyak hadisnya, luas ilmunya. Wafat tahun uh, 41, eh, 141 eh, Hijriah. Dari Abdullah ibn Al-Haris ibn Naufal Al-Hashimi. Ya, dari Ibnu Abbas. Ya, ibn Abbas mengatakan, sandal Nabi itu memiliki dua kibal. Kemudian hadis uh, Anas bin Malik, At-Tirmidzi mengatakan hadasana Ahmad ibn Mani' wa Yaqub ibn Ibrahim yaitu Yaqub bin Ibrahim ibn Sa'ad Az-Zuhri siqatun Yaqub adalah Yaqub bin Ibrahim uh, eh, ya, hadasana Ahmad Az-Zubairi Ya, ini disebut Zubair nisbah kepada kakeknya namanya Zubair Al-Kufi. Hadatsana Aisan ibn Tohman. Tohman bacanya seperti Atsyan. Abu Bakar Al-Basri tinggal di Kufa. Dan tadi ada Fahadasani Sabit. Sabitnya adalah Sabit Al-Bunani. Yang dia ini adalah 40 tahun belajar kepada Anas bin Malik sebagaimana pernah kita baca. Kemudian hadis uh, Ibnu Umar at Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ishaq bin Musa al ansar qal hadasana Ma'an Ishaq bin Musa uh, eh, hadasana Ma'an qal hadasana Malik itu Malik ibn Anas Had, uh, eh, beliau mengatakan ada sana Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi. Uh, eh, al-Makburi bitathlitil muwahadah. Uh, eh, itu muwahadah, bak, baknya ada satu titik. Itu musallas, taslit Ada tiga cara baca. Maka boleh makburi, makbari, boleh makbiri. Biasanya sering dengarnya bacanya makburi nisbah li ziaratil kubur wa hifdhiha. Nah, kenapa beliau ini disebut makburi? Uh, ada yang menjelaskan karena beliau terkenal rajin ziarah kubur. Li ziaratil kubur wa hifdhiha. Ada juga yang menjelaskan likauni Umar ja'alahu ala hafriha. Karena Umar itu mengangkatnya sebagai tukang gali kubur maka dia disebut makburi. Dan makburi ini adalah sifatnya Abu Sa'id. Abu Sa'id di sini namanya Kaisan. Dari Ubaid ibn Juraid. Ya. Eh, eh, Ubaid ibn Juraid berkata kepada Ibnu Umar dan bertanya tentang kenapa Ibnu Umar sukanya memakai eh, sandal kulit sibtiyah. dan Ibnu Umar menyampaikan hal ini dia suka sandal Sibtiyah karena mau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lihat memakai sandal Sibtiyah. Kemudian di sini sampaikan fa faedah hadis, hadis ini dalil, toharohnya, sucinya, e, sandal siptiyah baik dia itu sandal terbuat dari kulit, baik dia muzakka, baik dia adalah kulit hewan yang disembelih ataupun tidak disembelih, namun tentu setelah disamak terlebih dahulu. Dan kalau tidak sembelih maka dia suci dengan cara disamak. Dan di sini dalil bolehnya pakai sandal. E, namun Imam Ahmad mengatakan makroh pakai sandal saat jalan di makam. Dan yang benar e, adalah